Rasul yang kurang lebih ada 63 tahun. Dan pada pertemuan kita yang pertama kali ini, kita akan mengambil pengantar umum selama mukadimah dan poin-poin yang akan kita pelajari pada kali ini adalah berikut. Yang pertama pesan Robani satu ayat yang kita jadikan dasar pembicaraan kita kenapa kita harus belajar tentang sirah hadiah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kita akan mengikuti bersama-sama lorong sejarah Rasul supaya kita punya gambaran utuh waktu kita belajar sirah. Lalu yang ketiga, kenapa sih kita harus mempelajari sirah? Urgensi mempelajari sirah. Lalu dari salah satu urgensi mempelajari sirah ini kita akan mengambil sebuah lumayan seperti yaitu meluruskan informasi sejarah. Barangkali nanti sebagai di antara kita ada informasi sangat kepada kita dengan cara yang tidak benar atau minimal tidak sempurna, akan kita luruskan. Salah satunya nanti sekilas tentang buruk. Saya kira nama buruk ini tidak terlalu asing buat kita dan kalau waktunya cukup kita lengkapi yaitu per positif dan kalau memungkinkan akan kita akhiri dengan dialog insya Kita aku yang pertama pesan korban. Jangan sekarang rahimakumullah maupun fidyah yang diberikan oleh Allah sebagai sesuatu hasanah. Kata Allah maka buka Sungguh ada buat kalian di Rasulullah di dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Muhammad uswatun model hasanatun yang baik yang sempurna. Nanti apabila kita mempelajari semuanya seluruh lini kehidupan Rasul layak kita jadikan panutan barangkali sebagian di antara kita kan selama ini ketika ada maaf artis yang kita idolakan menarik gaya bicaranya luar biasa penampilannya mempesona serba menarik lalu kita pun tertarik mengikuti gaya hidupnya maka sebelum menikah pun pacarannya berapa tahun ini para artis kita yang terkenal Contohnya siapa yang sakit masih kenal? Siapa Pak? Anang sama siapa kesannya Pak yang terbaik? Ini malu ngikutin. Bukan Ramadan nggak apa-apa lah. Anak sama? Tawaduk hmm, semua Pak. Tawaduk semua. Asanti. Pacarannya kan dong Ya mudah-mudahan baik-baik semua lah. Nah ketika sebagian orang ada laki-laki aktif. Kadang-kadang pacarannya sekian tahun, delapan tahun pacaran mama. Ternyata usia pernikahannya hanya kadang-kadang hanya delapan bulan mama. Disitulah Allah memaparkan kepada kita ada seorang sosok model ideal yang nanti dalam sudut seluruh kehidupannya bisa kita jadikan panutan, sesuatu hasanah. Hanya saja orang yang tertarik dengan kehidupan Rasul seperti ini tidak semua orang. Yang tertarik adalah pertama liman kana yadullah bagi orang yang mengharap Allah. Jadi nanti dia dalam hidupnya itu melibatkan Allah. Satu. Yang kedua adalah wal yaumil akhir orang-orang yang ketika menjalani kehidupan dunia ini dia pun tembus ke wilayah akhirat. Ternyata di sana nanti ada pertanyaan jawaban. Dia melakukan kita ini ternyata itu nanti tembusannya sampai ke wilayah akhirat. Allah ketiro dan orang itu pun senantiasa ingat pikir kepada Allah. Maka nanti waktu mencari nafkah yang halal pun ada panduannya, yang haram pun ada larangannya. Orang-orang seperti itulah yang tertarik dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat inilah para ulama memberikan satu rekomendasi kepada kita mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari kehidupan perjalanan kenabian Muhammad itu adalah sebuah sebuah keharusan. Mungkin saya tidak mengatakan wajib lah, sebuah keharusan. Karena bagaimana mungkin kita tertarik dengan Rasul kalau kita sendiri tidak mengenalnya? Maka dapat tahu itu bahasa Inggris? Press Tresno. Gak bisa bahasa Inggris no. Waiting Tresno. Biaya Soko Kulino. Tak kenal maka tak salah, Itu yang pertama. Yang kedua kita akan melihat lorong sejarah kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketik sekali ketinggalan materi. Inilah seorang sejarah Rasul. Di sini 0 tahun Rasul dilahirkan. Nanti usia 63 tahun Rasul diwafatkan oleh Allah. Usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul utusan. Usia 53 tahun ada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah yang itu kurang lebih 40 tahun. Jadi ternyata waktu yang digunakan oleh Allah untuk mempersiapkan Muhammad menjadi seorang nabi, waktu yang digunakan oleh Allah untuk mempersiapkan Muhammad menjadi rasul, persiapannya itu cukup lama, 40 tahun. Allah Maha mampu untuk mengatakan kun fayakun. Jadilah Muhammad menjadi nabi langsung bisa. Tapi ternyata Allah menggunakan cara persiapan-persiapan yang sifatnya manusiawi. Jadi sebelum diangkat menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, 40 tahun Muhammad dipersiapkan oleh Allah supaya menjadi orang yang bahasa kita mumpuni uswatun hasanah. Ini kalau 40 tahun jadinya ada berapa kan? Ini yang di sini juga kan berapa tahun? Orang Arab lagi bangunnya yang tinggalkan mereka semua. Masa sebelum kenajian 40 tahun? Lalu di sini dia akan menjadi seorang nabi, seorang rasul, sampai nanti ada peristiwa hijrah yang oleh para ulama sejarah diistilahkan periode Makia itu kurang lebih selama 13 tahun. Nah di sini akidah dan fakultas kesabaran diterapkan di sini. Kalau setelah hijrah sampai wafatnya Rasul berapa tahun ini? Kurang lebih 10 tahun kita sebut periode madaniyah atau yang kita sebut dakwah madaniyah. Maka nanti surat-surat Al-Quran yang turun sebelum hijrah di sini kita sebut surat Makkiyah dan surat-surat yang diturunkan pasca hijrah nanti kita sebut surat Madaniyah. Lalu di sini ada istilah-istilah yang muncul. Rasul dilahirkan kaum satu gajah. Kenapa nanti akan kita lihat. Berikutnya setelah biasa menjadi nabi kita tidak lagi menggunakan kaum gajah tapi menggunakan istilah kaum kenabian satu kenabian. Lalu nanti setelah terjadi peristiwa hijrah yang terjadi pada tahun 13 kenabian dalam ilmu sirok sejarah kenabian kita menggunakan tahun satu hijriah yang berarti nanti Rasulullah wafat itu kurang lebih tahun akhir 10 hijriah atau awal 10 hijriah supaya memudahkan kita karena ini masih pengantar dari satu kenabian ketika nanti Allah mengatakan Muhammad menjadi seorang nabi menjadi seorang rasul sampai nanti ada peristiwa hijrah setelah inilah marhalatus tersebut masa bersabar apa maksudnya di sini ketika nanti masuk tahun tiga kenabian atau awal empat kenabian waktu itu nanti Allah memerintahkan kepada Rasul dan para sahabat untuk dakwah secara terang-terangan awal tahun empat kenabian begitu dakwah terang-terangan dimulai serangan dari kelompok kelompok musuh mulai datang. Jadi kelompok musyrikin maka menyerang umat Islam. Ada yang ditangkap. Ada yang dipenjarakan. Ada yang dilukai, bahkan ada yang dibunuh. Begitu serangan datang menghimpit umat Islam, umat Islam dilarang untuk melawan. Umat Islam dilarang untuk mempertahankan diri. Hanya diperintahkan untuk sabar. Padahal mereka mampu untuk melawan, tapi tidak boleh. Sabar. Jadi diserang musuh, sabar. Dipukul, dipenjarakan, dilukai, bahkan dibunuh, tidak boleh melawan, sabar. Enak nggak kira-kira? Mampu untuk melawan, tapi tidak boleh. Enak nggak pak kira-kira? Jadi bapak dipukul, tapi diam, sabar, tidak boleh melawan. Padahal mampu. Mau dipraktekin? Tidak mau itu mereka harus sabar, masa bersabar, masa bersabar sampai peristiwa hijrah. Begitu hijrah dari mana ke Madinah tahun 11 tahun 13 sebagian. Umat Islam masuk babak yang kedua yaitu marhalah ibtifa, masa bertahan. Sampai kapan? Sampai akhir lima Hijriah atau awal enam Hijriah. Di sini masa bertahan. Artinya adalah setelah peristiwa hijrah, ketika kelompok muslim itu menyerang umat Islam, terjadi serangan, di periode yang kedua ini umat Islam diizinkan oleh Allah untuk mempertahankan diri. Diserang, boleh melawan. Inilah yang oleh orang Betawi diterjemahkan lo jual, gua beli. Itu di sini. Maka nanti di sini mulai terjadi peperangan perang Badar, perang Bani Qainuqa, perang Uhud. Dan peristiwa-peristiwa perang berikutnya yang terjadi pada zaman Rasul itu dimulai setelah peristiwa hijrah. Diserang belum mempertahankan diri. Tapi dalam masa itu umat Islam dilarang untuk menyerang musuh di dulu. Jadi pasti diserang boleh melawan, tapi tidak boleh memulai serangan. Itu masalah kedua. Lalu babak yang terakhir, mulai awal dia umat Islam masuk fase yang ketiga yaitu marhalatul tujuh masa ekspansi masa pelebaran sayap Islam maka nanti di sini Allah mulai menunjukkan umat Islam untuk menyerang musuh terlebih dahulu tidak menunggu serangan aktif tapi serangan yang dibina oleh umat Islam dan maksud di sini bukan untuk menundukkan dunia, bukan bukan untuk memperbudak dunia, tapi justru untuk mendistribusikan rahmat agar rahmat Islam ini bisa dinikmati oleh seluruh penjuru alam. Maka nanti di masa ini Allah memberikan ayat dua ma arsalnaka rahmatan bila alamin. kan di sini. Dan nanti disimbolisasikan oleh syariat Islam yang bernama syariat haji. Karena haji itu merupakan representasi dari pertemuan umat Islam mengumpul di situ. Oleh setelah itu mereka disebarkan ke ke wilayah masing-masing untuk menyebarkan rahmat yang dibawa oleh agama Islam tadi. Masa ekspansi. Di sini ada tanda tangan kebijakan itu. Sampai kapan kira-kira masa ekspansi? ini? Ya mana? Nah, kalau tidak semua. Sampai kapan? Sebentar Rasul wafat sembunyi-sembunyi lagi gitu. Ini kalau ditanya diam semua Tidak semua diam itu emas Sampai Ila yaumil dia Sampai hari kiamat Berarti hari ini kita masih di sini Masa ekspansi Maka nanti setiap individu muslim, setiap individu mukmin kita itu Masing-masing harus siap mendapatkan istafet dakwah Rasul. Maka nanti Allah Rasul mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Kita disuruh berdakwah. Rasul juga mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man minkum munkar, falyughayyirhu biyadi." Barang siapa salah satu di antara kalian melihat kemungkaran, maka kewajibannya orang itu adalah falyughayyir biyadi. Dia harus meluruskan kemungkaran tadi dengan tangannya dan seterusnya. Kenapa? Kita masih dalam masa ini, marhalah wujud, masa ekspansi sampai hari kiamat. Lalu materi-materi yang akan kita ambil cukup banyak. Sebelum kenabian inilah peristiwa-peristiwa yang nanti akan rutin akan kita ambil. Sebulan sekali, dua tahun, kalau hari ini kita ambil bulan depan lupa lalu bulan depan ambil materi yang baru lupa lagi materinya cukup banyak inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kenabian selama 40 tahun dimulai dari kelahiran Rasul sampai nanti berkeluar menyendiri di Gua Hiro lalu setelah peristiwa kenabian di Gua Hiro Allah pertama kali menurunkan wahyunya tahun satu mengakhir itu peristiwa peristiwa ini kan sampai nanti terjadi peristiwa itu dari belakang kelihatan nggak tulisan itu? kelihatan nggak kalau tidak kelihatan berarti tanda-tanda usia tua sudah mulai tampak dari sini dibilang peristiwa-peristiwa yang akan kita pelajari sebelum peristiwa hijrah nanti. Wahyu pertama turun dakwah dia, yang baru ekonomi tahun bukan kita hijrah ke Taif Islam Mi'raj Bayatul Apa yang pertama yang kedua dan seterusnya. Lalu terjadi peristiwa hijrah dan ini peristiwa-peristiwa terjadi mulai terjadi peperangan-peperangan karena sudah diizinkan untuk mempertahankan diri ketika musuh menyerang. Lalu marhalah tujuh ini sudah gak muat lagi layarnya. Taruh di mana kira-kira ini? Gak cukup. Namanya juga iklan kan. Inilah peristiwa-peristiwa yang nanti akan kita pelajari satu demi satu sampai nanti wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diajukan kita itu mengkopi kehidupan Rasul, lalu kita paksa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita disuruh ngaca berapa presentasi jarak antara kehidupan kita dengan kehidupan yang dulu pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, lorong sejarah. Ringkasannya seperti ini. 63 tahun kita simpulkan dalam satu slide. Ini efeknya sedikit salah. Urgensi mempelajari sila. Kira-kira fungsinya apa kita belajar? Kalau tafsir untuk mempelajari Al-Quran Kalau fikir untuk mempelajari tata cara ibadah kita kepada Allah kalau hadis, ya kita mempelajari sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mempelajari sirah, kira-kira fungsinya apa? Kalau ada fungsinya, udah kita bubar hadis saja. Bulan depan tidak jadi. Kira-kira fungsinya apa? Pak? Kalau waktu Ramadan ditanyai diam, di luar Ramadan diam juga. Kira-kira fungsinya apa? Tidak semua senyuman itu Saya tahu ya Jadi yang salah senyum pun salah Yang benar jawab. Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Dia punya sebuah buku Fikir Sirah Secara madhab Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ini Madhabnya Syafi'i dan karena adat sapi itu paling laris di Indonesia nah kita jadikan salah satu rujukannya lah kata beliau bila kita rinci maka dapat dibatasi dalam beberapa sasaran berikut jadi urgensi mempelajari surat cukup banyak tapi kita simpulkan dalam beberapa poin berikut kelihatan kelihatannya, kelihatan ya? memang sekali lagi usia tua sudah mulai sampah. ya Pak ya di antaranya memahami pribadi kenabian Rasul Rasul itu menjadi pemimpin yang berhasil apakah keberhasilan beliau itu sekedar kekuatan manusiawinya atau murni karena mukjizat dari Allah ternyata dua-duanya jadi menjadi orang top terkenal berhasil itu selain kemampuan basyariah kita, kemampuan manusiawi kita juga ternyata melibatkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selamanya mukjizat. Rasul berhasil menjadi seorang suami, Rasul menjadi seorang pemimpin. Itu pun memang kapasitas dia sebagai manusia punya peran. Tidak kita ambil semuanya. Bahkan di sini yang, yang nomor tiga, nanti Al-Quran kita yang 30 juz masih ingat pertanyaan Ramadan kemarin yang 30 juz yang 114 surat kemarin ayat berapa Pak? masih ingat? tulisan dari jauh gak kelihatan informasi Ramadan kemarin lupa Al-Quran yang 30 juz 114 surat ayatnya berapa? 6000 nah, sudah ya, keraguan ya, mengatakan. Lupa <laughs> mana ini lupa mana? Enam ribu dua ratus tiga puluh enam ayat disebutkan oleh dokter Muhammad Faisal Muhammad al Nanti ada beberapa surat atau beberapa ayat yang tidak mungkin kita bisa pahami dengan detail kalau tidak melalui materi yang namanya sirah. Jawa. Jadi ada beberapa ayat. Kita tidak mungkin bisa kita pahami dari Al-Quran tadi kalau kita tidak melibatkan materi yang namanya Sirah Nabawiyah. Maka disitulah nanti dalam ilmu ulumul Quran itu, ilmu keal-Quran ada materi yang namanya sababul nuzul, sebab turunnya ayat. Ketika hadis, sebab turunnya hadis, sebab datangnya hadis. Tidak mungkin kita bisa paham ayat tidak mungkin bisa pahami sebuah hadis kalau kita tidak mempelajari yang namanya pengajian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lupa ambil yang terakhir. Di antaranya adalah untuk meluruskan informasi sejarah yang telah sampai kepada kita dengan cara tidak benar atau mungkin kurang benar. Jadi nanti banyak informasi sejarah kenabian sampai kepada kita dengan cara yang dibumbu-bumbui sampai kepada kita dengan cara yang tidak benar. Di antaranya apa? Sejarah kerasulan tapi sampai kepada kita dengan cara yang salah atau mungkin tidak sempurna. Contohnya apa? Pasti diem lagi. Ya. Dan saya yakin nanti di sini banyak yang menjadi korban. Kalau tidak saya kita buktikan, kita survei sekarang. Ini di antaranya. Nunggu jawaban lama, Meluruskan informasi sejarah. Ada beberapa informasi sejarah yang sampai kepada kita dengan cara yang tidak atau kurang benar. Contoh, ekonomi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ada pertanyaan terima Rasulullah orang kaya atau orang miskin? Dari segi finansial, kekayaan, bukan kaya hati. Kalau kaya hati sepakat. Sekarang dari segi finansial, ya keuangannya Rasul Rasul suri teladan kita miskin atau kaya? Sebelum menjawab, ada prolognya dulu ada perbedaan yang mendasar antara ulama dengan orang awam. Kalau para ulama mengatakan sebuah pernyataan fatwa itu diikuti dengan dalil dan argumentasinya begini, begini, begini. Ini hukumnya begini, argumentasinya ini. Itu ulama. Sedangkan orang awam kalau menyatakan sebuah pernyataan dalilnya apa-apa begitu mau itu kan. Tanpa dalil. Dan saya yakin yang hadir di sini adalah para ulama ya kan. Jadi nanti setiap kali ada pertanyaan jawabannya begini, dalilnya adalah ini. Pertanyaannya adalah Rasul kita Muhammad itu kaya apa miskin? Yang mengatakan kaya dalilnya ini, yang mengatakan miskin dalilnya ini. Tapi dilarang untuk diam. Karena tidak semua diam itu maaf ya kan. Baik, kita mulai. Kosong sini apa kaya? Mengenaikan cipta mulai. Tanya ini semua. Ya. Siro harus banyak melibatkan audiens nanti. Kosong sini apa kaya? miskin kaya miskin kaya miskin kaya kaya dari segi finansial yang bilang kaya dalilnya ini yang mengatakan miskin dalilnya ini miskin tapi kaya kaya tapi miskin bingung <laughs> miskin apa kaya miskin nah, ini yang benar yang mana ini hasilnya keputusannya <laughs> Kaya lagi miskin. Nah, kesimpulannya miskin apa kaya? Miskin. Ya. Kaya. Satu madhab. Ada madhab yang lain pak? Miskin. Masya Allah. Kalau pertanyaan ini kita lempar keluar kepada umat Islam lah itu dari Sabang sampai Merauke. Hasil survei kira-kira apakah bahasa miskin apa kaya? Miskin. Miskin ya. Kebanyakan kan begitu. Sekarang akan kita cek penjara kita luruskan. Orang-orang yang mengatakan miskin, bapak kan, tadi kan mayoritas mengatakan miskin. Mereka punya dalil. Yang pertama, Rasul itu seringkali perutnya diganjal dengan apa? Batu supaya rasa laparnya tidak terlalu melilit. Satu. Artinya benar. Riwayat yang kedua di siang hari Rasul pernah tidur tidak pakai baju, ditikir yang cukup kasar, begitu bangun ngeplek, ngeplek itu bahasa Indonesia apa pak? Ngecap. Hah? Ngecap. bahasa Jerman juga. oh itu. Iya. Hah? Berbekas di punggungnya tertulis Ligna itu kan? Pikir zaman dulu itu. kasar, Rasul tidurnya pun seperti itu tempat tidurnya. Dua informasi tadi mengkerucut Rasul itu miskin. Riwayat yang ketiga, seringkali Rasul itu dapurnya tidak kebul. Tidak tahu kalau sudah ada catering waktu itu kan? Ketiga, riwayat yang keempat di pagi hari Rasul datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah pagi hari ini ada sarapan enggak? Kata Aisyah, aduh Rasul tidak ada sarapan. Lalu Rasul mengatakan kalau begitu hari ini saya puasa. Sarapan nanti tidak ada. Dan mungkin masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang mendorong kita mengatakan Rasul itu miskin. Karena panutan kita Rasul itu miskin, maka umatnya pun ingin menjadi orang miskin. Gaya hidupnya gaya hidup orang miskin. Pola pikirnya pola pikir orang miskin. Doanya pun minta menjadi orang miskin. Kata malaikat amin. Miskin beneran akhirnya satu. Tapi terimanya yang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini nanti yang dijadikan orang yang mengatakan kaya. Rasul memulai hidup rumah tangganya pertama kali waktu melamar Khadijah. Pertama kali hidup rumah tangga melamar Khadijah. Bapak pernah dapat informasi berapa mahar yang diberikan Rasul kepada Khadijah? Riwayat yang paling ringan mahar sederhana yang paling ringan itu 20 ekor unta muda. Ini kalau dirupiahkan berapa ya? Yang paling ringan 20 ekor unta muda. Ini berapa juta? Satu ekor unta berapa juta? Malah mana unta dengan sapi? Malah unta. Kalau itu Adha sapi Berapa sapi yang masih gagah itu? Bukan pedet, bukan. Tapi eh? yang udah gagah itu. Berapa? 10 juta. Kalau 10 juta itu onta, uh, sapi, kalau onta berapanya? 15. 15 kali 20 berapa itu? Departemen keuangan kan menghitung kan? 15 kali 20? 300 juta. Jadi ibaratnya Rafael memberikan mahar pertama kali kepada istrinya Khadijah itu 300 juta. Pertanyaannya adalah, Bapak waktu memberikan mahar kepada ibu, berapa juta Pak? Tolong ingat ingat Materi tidak lagi sebelum Bapak ingat dulu. Maharnya berapa Pak waktu memberikan kepada ibu? Halo? Masa lupa mahar? Jumlah ayat Al-Quran boleh lupa. Tapi mahar saya yakin lupa malu. Malu? Kan? malu, malu. Berapa Pak Pak? Ada yang ngomong seperangkat alat sholat. Hati-hati kalau ada seorang wanita minta mahar seperangkat alat sholat itu jebakan. Saya pernah menyelidiki seperangkat alat sholat itu adalah sajadah, mau kena, mustaf Al-Quran, tasbih, yang terakhir apa? Masjid. pasti perangkat alat sholat kan? Ini berapa juta masjid ini? Jadi kalau bapak dimintai minta mahar berapa? Terperangkat alat sholat. Tolong diperjelas. Masjid masuk enggak mau? ratus juta kurang jangan-jangan ini. Itu Rasul. Membina rumah tangga pertama kali mahar yang diberikan adalah 300 juta. Kalau bapak dimintai mahar 300 juta, mendingan kakak nikah kan? Satu. Riwayat yang kedua, Rasul ketika memberi uang belanja kepada istri-istrinya, uang belanja itu untuk kebutuhan satu tahun penuh. Total setiap bulan berapa? Kalau setahun sekian diberikan. Kita memberi uang belanja kepada ibu, istri tahunan atau bulanan? Jadi sebulan diserahin ya, ibu. Bakat kerjaan kampus jalan ya? Mana kampusnya? Rasul satu tahun penuh. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada siang hari Ramadan pernah didatangi oleh orang sahabat. Datang lalu mengatakan halatu ya Rasulullah saya mengalami kecelakaan ya Rasulullah. Halaktu. Saya mengalami kecelakaan. Apa kata Rasulullah? Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana Di bulan Ramadan saya terjatuh pada istri saya. Maksudnya hubungan suami istri waktu puasa Ramadan itu kecelakaan. Kata Rasulullah, wah ini kecelakaan ini. Kalau begitu Anda harus membayar kafar. Apakah baratnya? Yang pertama adalah memerdekakan budak. Mampu nggak? Nggak mampu ya Rasul. Kalau begitu anda harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Ya Rasul, satu hari aja pertahanan jebol tadi kan. Apalagi dua bulan berturut-turut tidak mampu. Kalau begitu anda harus memberi makan 60 orang miskin. Dia mikir memberi makan 60 orang miskin. Satu piring berapa kali 60 untuk kebutuhan sehari tidak mampu ya Rasul Rasul sampai akhirnya tiba kalau Rasul masuk rumah bukan masuk Baitul Mal masuk rumahnya keluar dari rumah sambil memanggul satu karung kurma kualitas istimewa satu karung kurma kualitas istimewa berapa harganya ini? Ada korma berapa yang istimewa? Udah lah, itu hitungan lagi. Pusing nantinya. Banyak yang jelas. ya. Itu menunjukkan Tasel pun punya stok makanan yang luar biasa di rumahnya. Begitu ada yang membutuhkan, Tasel menyalurkan. Begitu diserahkan kepada sahabat tadi, ini bawa pulang, beri makan orang miskin 60 di kampung Anda. Isinya kuat, dipanggul, jalan beberapa meter, pulang. Tapi balik lagi, Rasul Kurma ini untuk 60 orang miskin di kampung saya. Iya, Rasul di kampung saya. Saya yang paling miskin saya. Gitu. Rasul sampai tersenyum beli. Udah miskin, badung lagi. ya udah, kalau gitu kasih makan keluargamu dan orang-orang yang memang membutuhkan. Riwayat tadi menunjukkan Rasul stok makanannya pun cukup dan kualitas istimewa. Dan masih banyak riwayat-riwayat lain yang mengatakan Rasul itu kaya. Jadi ada sekelompok riwayat Rasul mengatakan miskin, ada sekelompok riwayat Rasul mengatakan kaya. Yang benar mana ya? Halo? Udah dipaparin masih lebih jauh juga. Maunya apa sih? Referensinya apa ya? Kalau kita simpulkan, kita rangkum seluruh riwayat tadi, dari segi finansial, Rasul itu kaya raya, kaya. Tapi bagaimana dengan riwayat-riwayat yang mengatakan beliau itu miskin? Itu gaya hidup yang dicontohkan kepada kita. Jadi Rasul itu kaya, tapi gaya hidup yang dicontohkan, yang diberikan itu adalah sederhana, bukan miskin. Jadi Rasul itu kaya, tapi gaya hidupnya sederhana. Jadi kalau kaya. Dalam bahasa Arab itu disebut ghina Orangnya ghaniyun. Agnia, kumpulan orang-orang kaya. Sedangkan gaya hidup yang glamor, yang tidak disenangi Rasul itu dalam Al-Quran diistilahkan tarof. Tarofun itu gaya hidup glamor, gaya hidup kaya. Orangnya mutrof, orang yang bergaya hidup kaya. Agnia orang-orang kaya itu seringkali mendapatkan pujian dari Allah. Karena orang bisa zakat, orang-orang kaya, orang-orang yang bisa ibadah haji, bukti sempurnanya Islam kita adalah orang-orang kaya. Orang-orang yang bisa membiayai jihad, orang-orang kaya. Jadi kaya itu mendapatkan pujian dari Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, dengan bosan yang 30 juz, yang 114 surat, ayatnya berapa di sini? 6236 setiap ayat setiap kali Allah berbicara tentang amal yang paling baik yang namanya jihad wajahidu hidu, sabilillahi Allah selalu memulai bi amwalikum dengan kekayaan kalian baru wa anfusikum dan jiwa raga kalian. Jadi ketika Allah berbicara tentang jihad selalu dimulai dengan kekayaan harta. Hanya satu ayat Allah mendahulukan jiwa dan membelakangkan harta dan itu pun waktu itu Allah menurunkan ketika memang ekonomi umat Islam waktu itu masih sederhana masih miskin. Tapi seluruhnya dimulai dengan di awal itu baru wa'an Jadi orang-orang kaya itu justru mendapatkan pujian dari Allah. Sedangkan orang yang bergaya hidup kaya yaitu al-mutrafun itu justru orang yang dikecam berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan" Apabila aku menginginkan untuk menghancurkan sebuah negeri, sebuah kampung, amarna mutrofiha, aku munculkan dalam kampung tadi orang-orang yang bergaya hidup kaya. Jadi gaya hidupnya kaya. Mungkin dia kaya beneran, gaya hidupnya kaya, dilarang. Atau mungkin dia orang miskin tapi gaya hidupnya kaya. Ada nggak? orang miskin gaya hidupnya kaya itu. Handphonenya tujuh. Kredit semuanya. Dekorator ngejar-ngejar sama itu kan. Kata Allah, amarna mutrofiha. Aku munculkan orang-orang yang bergaya hidup kaya. Biasanya orang seperti itu, fafasaku fiha. Banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. wa alaihal qawl Apabila negeri sudah seperti itu gaya hidupnya, paslah kutukan buat mereka pada marna tadmira kalau aku hancurkan kampung itu. Dan katanya Indonesia gonjang ganti ekonominya tahun 98-an itu kan dimulai ketika orang hutang ke sana kemari lalu tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Oleh Koleklah perekonomian dan wajar kalau orang mengatakan dalam ayat tadi. Jadi Rasul itu kaya tapi gaya hidup yang ditampilkan adalah sederhana. Jadi kita ingin kaya apa miskin, Pak? Mau pengen jadi orang miskin? Silakan. <laughs> Gak enak jadi orang miskin ini. Mau berobat ke rumah sakit, dicuekin. Ya, ada gakin kurang dipandang. Yang jelas jadi orang miskin tidak enak. Maka jadilah orang kaya, lalu bersyukur, tapi kalau sudah berusaha menjadi orang kaya, masih saja miskin. Nanti ada yang namanya fakultas kesabaran. Waktu berjalan terus. Yang kedua, ini baru iklan ini Pak, belum kita ambil materi resminya ya. Pasukan bergajah. Abroha mengantarkan Ka'bah. Ini kan cerita terkenal kan? Jadi Abroha punya ambisi untuk menghancurkan Ka'bah yang pada waktu itu Rasul dilahirkan ke muka bumi ini. Pertanyaannya adalah, gajah itu berapa ekor gajah? Tidak ada dalil dah, bebas. Kira-kira berapa ekor gajah yang digunakan pasukan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah? Berapa, Pak? 200. Satu berapa? 200. 200. Seribu. Hah? banyak. Hah? banyak ini berapa ini? Berapa kira Kesimpulannya berapa ini? Tak pakai dalil. Bebas. Banyak kan? Banyak. Yang benar satu. Kasihan loh. hanya satu ekor. Dan kisahnya menarik. Jadi Abraham bertahun-tahun memelihara gajah yang cukup besar tinggi bisa membongkar Ka'bah dengan belalainya. Setelah siap, pasukan bergerak. Mengendarai saja. Berapa tadi? Eh, Satu. Satu. Tapi unik. Dalam perjalanan menuju Makkah, begitu masuk perjalanan ke Makkah, dia tidak mau berjalan. Duduk. Makanya ada sarung bapak mereknya gajah duduk. <laughs> Tapi kira-kira peristiwa tadi dia Gajah mengarah ke Ka'bah duduk. Begitu digeser ke arah Yama, pulang kampung berdiri jalan, diulangkan ke Ka'bah lagi, duduk lagi. Dan yang bertahun-tahun ini taat kepada Abraha kali itu membelot. Tapi Abraha marah, ditombak, dipanah, berdarah-darah. Gajah terdolimi. Akhirnya Allah mengirimkan bala bantuan untuk menyelamatkan Ka'bah dan pasukan Abraha tadi dilempari batu yang panas yang dibawa oleh burung yang bernama burung yang bernama ada di salah yang ketiga ini dalam Al-Quran tidak ada burung yang bernama Adabi tidak ada yang protes silakan Ayo, yang protes silakan. Dalam Al-Quran tidak ada burung yang bernama Adabi, Tidak ada. Yang protes silakan. Ini protes. Berarti sepakat dong itu ada dalam surat apa itu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap pasukan bergajah itu? Gimana artinya? Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Bukankah Allah menjadikan rekayasa Ababil bukan nama. Ababil itu datangnya burung tadi itu dengan cara berbondong-bondong. Ababil itu bukan nama. Jamaah Kementerian Keuangan datang ke masjid jamaah Ababil gitu. Itu berbondong-bondong tadi ya. Jadi tidak ada burung yang namanya ababil. Tapi kita terima apa adanya kan bulat-bulat kita telan itu kan? Kalau burung hut-hut ada. Burungnya Sulaiman Ya? Nabi Sulaiman, tadi belum apa itu tidak ada. Kembali boleh ke jalan yang turun, bacaan bergajah tadi. Akhirnya burung melempari batu. Setiap batu dilemparkan mengenai pasukannya Abroha, kena jidatnya depan, bolong belakang, tembus. Kena dada depan, bolong belakang, bolong-bolong. Jadi tubuh pasukan Abroha tadi seperti daun yang dimakan oleh ulat, bolong-bolong, kaasfin makbul. Tapi yang mana? Gajah tadi selamat. Burung, burung apa tadi namanya? Bukan ababil ya kan? Tidak salah lempar. Ketika beli lempar, kenapa suka abroha kena? senayapernya tepat dulu. Gajah selamat. Abroha luka parah, pulang kampung sampai kampungnya mati juga gitu. Jadi betapa banyak informasi sejarah sampai kepada kita, bumbunya lebih menarik tapi maknanya tenggelam. Waktu hampir habis, kendaraan buruk. Nanti ada sebuah peristiwa yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari Makkah ke Palestina, dari Palestina mengambil Aqsa ke Sidratil muntah. langit tingkat tujuh. Dalam peristiwa yang spektakuler tadi, Rasul mengendarai kendaraan yang namanya buruk, karena ini nanti punya kaitan dengan masalah akidah, kita berhenti di sini. Buruk. Buruk itu rodanya berapa? Takut kalau salah jadi korban lagi ya. Yang jelas kita disuruh bangun dan kembali mempelajari sirat. Kita lihat buruk sekarang sekilas tentang buruk. Buruk itu seperti apa modelnya? Kakinya berapa? Empat. Kakinya empat. Dia hewan kan? Bukan pesawat kan? Meskipun menjadi nama pesawat. Buruk kakinya empat. Tubuhnya seperti tubuh apa? Tanpa dalil, tanpa dalil. Berdasarkan informasi yang sampai kepada kita, kita cek ulang tapi empat, tubuhnya berbentuk kuda, kuda. Tadi yang jawab kuda. Kepalanya hewan apa manusia? Manusia. Laki perempuan? Perempuan. Cantik jelek? Cantik. Berjilbab kada? Kada. Inna lillahi wa inna ilaihi Muhammad khairul bashar manusia paling sempurna dipilih oleh Allah mana mungkin semalaman ngedekep wanita cantik tidak berjilbab dari Makkah ke Palestina lain tujuh diikuti dengan pimpinannya malaikat Jibril Jibril bersama Muhammad jadi orang yang paling baik bernama Muhammad dan malaikat yang paling mulia namanya Jibril semalaman mereka berdua mendekap wanita cantik, tidak berjilbab. Dan informasi itu mutawatir kepada kita, bukan kita, antum semuanya gitu kan. Seperti itu. Ini pelecehan terhadap Rasul dan pelecehan terhadap Jibril. Tapi informasi itu kita telan bulat-bulat, Seperti itu. Terkenal. Bahkan ada yang berani dibuat posternya kan. Dan bapak itu beli. Di rumahnya ada kan? Gak ada pelecehan. Itu kisah-kisah Israiliyat untuk melecehkan Muhammad, untuk melecehkan Jibril, dibikin kisah layak indah seperti itu. Dan kita menerima apa adanya. Sementara ada hadis, tidak kita perhatikan. Maka kembali kepada syirik itu sangat diperlukan. Bukan hewan yang dikendarai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril Alaihissalam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sepakat. Tapi ini sepakat? Kan? Yang nggak sepakat kan ini. Bentuknya seperti apa? Tadi kan katanya kan kakinya empat, macam-macam lah. Ujung ke paling atas kurang menarik tadi kan. Pelecehan. Ya? Apakah seperti ini? Ini itu kuda dalam istilah Al-Quran disebutkan oleh Allah khailun khailun itu kuda hati-hati kalau kalau punya anak yang disebut nama Muhammad Khail gak enak begitu buka kamu kaget kan astagfirullahaladzim Khail ini kuda kalau ini apa ini bahasa Arabnya simar bahasa Indonesia bahasa Indonesia kedelai kalau jahit jadi di sini khailun ini himarun atau hamirun. Dua etnis ini kalau kita kawinkan anaknya seperti apa? Hmm? Blisteran kan? Anaknya seperti apa? Muncul jenis baru. Ini kuda, ini hamil atau himar. Kalau dia kawin, lalu melahirkan keturunan ada jenis baru namanya birol hewan tidak sebesar kuda dan tidak sekecil keledai yaitu birol itulah bentuk burung tapi nyata tubuhnya tidak sebesar kuda tidak sekecil keledai kepalanya birol kakinya birol badannya ada Adapun permasalahan wanita cantik tidak berjilbab itu pelecehan terhadap Rasul kita dan pelecehan terhadap Jibril kita. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari justru tidak kita perhatikan bagaimana ada kisah kita yang indah tadi itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada coil, ada hamil atau himar, ada birol. Dan ketiga jenis ini pun pernah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون Surat An-Nahl ayat 8. Karena Allah menciptakan khair, kuda, wal birol, keturunan, wal hamir, dan keledai. Belikan buah agar kalian bisa menjadikan kendaraan menaikinya wazina dan hewan-hewan itu pun bisa kita jadikan perhiasan kulitnya bisa kita pajang menjadi baju menjadi jaket macam-macam wajah mala kamu dan Allah pun menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya masih ada jenis-jenis hewan yang lain yang belum bisa kita temukan di dasar laut ada hewan yang kita belum mengenalnya di hutan ada hewan yang mungkin kita belum mengenalnya itu semua ciptaan Allah اختلاف لغة kira ada bunyi kupas-kupas dua manggis puas nggak puas waktunya nah itu sebagai penutup sebagai penutup sekilas tentang perang kufur. pernah dengar perang kufur, pak ya antara muslimin dengan musyrikin yang menang mana dalam perang kufur ini muslimin atau musyrikin berdasarkan sejarah yang sampai kepada kita menang muslimin atau menang muslimin muslimin ya? ada madhab yang lain jadi berdasarkan sejarah yang sampai kepada kita dalam rangkut musyrikin menang muslimin kalah apakah benar perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah tempatnya di Jabal Uhud Sebabnya motif balas dendam kaum musyrikin maka terhadap kaum muslimin atas kekalahan mereka dalam perang Badar satu tahun yang lalu. Dalam perang Badar musyrikin kalah telak. Maka tahun berikutnya atau dua ya tahun berikutnya ingin balas dendam. Perang antara musyrikin dengan muslimin jumlah musyrikin 3000 pasukan dengan senjata lengkap jumlah muslimin 1000 tapi di pertengahan jalan 300 orang-orang munafik mengundurkan diri. Sisanya tinggal 700. Lalu terjadi perang. Hasilnya mana mana? Informasi yang tadi sampai kepada kita musyrikin menang, muslimin kalah. Apakah seperti itu? Ternyata itu salah. Yang benar pasukan muslimin berhasil mengalahkan pasukan musyrikin dengan tiga alasan. maaf kami telah seperti disebutkan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan al mati maka telah menang telak dalam Ramadan dengan tiga alasan alasannya apa? akan kita ambil yang pertemuan teman yang akan datang So, artinya apa? dari Muhammad tadi betapa banyak informasi sejarah yang sangat kepada kita dengan cara yang minimal kurang benar yang harus kita luruskan dan masih lagi masih banyak lagi nanti urgensi urgensi akan kita ambil bersama-sama mudah-mudahan maka rumah ini bisa kita jadikan ya pengantar terhadap pertemuan kita yang tolong sebenarnya. ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya kalau kita bisa mengkopi kehidupan Rasul yang tidak itu kalau kita pakai dalam kehidupan kita kalau rumahnya Rasul itu adalah baik di baiti jannati rumahku surgaku kita pun berharap kalau kita bisa mengikuti dari hidupnya Rasul rumah tangga kita pun seperti surga di kontrakan pun, baik baiki adalah rumah tangga surga mudah-mudahan kita kita ambil kita bersama sama terima kasih atas perhatiannya karena waktu habis dan mohon maaf atas segala kekurangannya serta Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh kita anda berdoa wa atubu 何